Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita yang kita ambil dari kitab fikih Asmaul Husna itu upaya kita untuk memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang baik. Dan ini termasuk di antara bentuk tuntutan kita beriman kepada Allah Ta'ala adalah memahami tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama kali yang wajib untuk kita kenal sebelum kita mengenal yang lainnya adalah kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena mengenal Allah akan menjadi dasar mengenal semua selain Allah Ta'ala. Demikian pula kewajiban yang pertama kali wajib kita tunaikan adalah berkaitan dengan haknya Allah sebelum kita menunaikan haknya para hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan seandainya Bapak sekalian Ada istilah fikih Fikih salat Fikih puasa Fikih zakat Fikih haji Dan fikih-fikih yang lainnya Yang kita juga Antusias untuk mempelajarinya Dan itu adalah bagus Dan tertuntut Tetapi jangan lupa Sesungguhnya para ulama ada istilah yang namanya fiqhul al-fiqhul akbar dan al-fiqhul asghar. Fikih yang besar dan fikih yang kecil. Fikih yang besar maksudnya adalah semua pembahasan yang berkaitan dengan masalah akidah. Itu fikih yang besar. Fikih yang kecil pembahasan yang berkaitan dengan fikih-fikih yang kita kenal. Fikih salat, fikih puasa, fikih zakat. Sehingga sebelum kita menyibukkan kepada fikih-fikih yang dalam perkataan para ulama al-fiqhul asghar, maka tentu kita tertuntut untuk lebih perhatian juga kepada al-fiqhul akbar. Ini fikih yang besar karena ini akan sama uh, karena tidak akan ada fikih yang asghar ini kalau kita tidak memiliki keyakinan tentang fikih yang akbar ini. Kenapa kita salat? Karena kita menyembah Allah taala. Kenapa kita puasa? Karena kita menyembah Allah Ta'ala. Kenapa kita puasa zakat haji? Karena kita beribadah, karena kita menyembah Allah dan Allah menuntut kita melakukan itu semuanya. Maka Pembahasan tentang Allah adalah pembahasan yang menuntut pertama kali untuk kita ketahui sebelum yang lain-lainnya. Oleh karena itulah, bos kalian, sebagaimana yang telah kita sampaikan insya Allah bahwa dalam sejarah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun beliau di Mekah hampir tidak ada ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum ayat-ayat yang berkaitan dengan yang kita kenal dengan fikih-fikih yang tadi salat, puasa, zakat, haji, beban-beban syariat yang lainnya termasuk larangan-larangan ini homer, riba dan yang lainnya itu kecuali setelah di Madinah. Ibaratnya Allah Subhanahu wa taala tidak memancangkan tiang-tiang, kemudian atap, kemudian ornamen-ornamen rumah yang ada kecuali setelah dibangunnya pondasi, setelah disiapkannya pondasi. Sehingga begitu pondasi siap, maka mau dibangun tingkat berapapun maka siap saja. Tapi kalau pondasinya tidak siap, mau diadik mau ditegakkan bangunan di atasnya nanti amblek-amblek terus dan tidak akan ini terwujud bangunan yang megah. Kalau seorang hatinya masih kosong dari keimanan kepada Allah, nggak ada pengagungan, nggak ada kecintaan, nggak ada pengenalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia setiap diajari uh, kewajiban ini, diajari larang ini, Wagomo ngebot-boti onane go dikongkan kongkon kongkan kongkon onane go raituk raituk raituk raituk wes rasa pengajian. Nggak ngerti. Ini adalah menjadi berat karena memang tidak ada pondasi yang mendasarinya. Lain dengan para sahabat ketika mereka telah tertanam rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang kemarin yang sedang kemarin kita yaitu sampaikan bagaimana dampaknya dengan ibadah-ibadah yang kemudian dia tunaikan. Mas kalian kalau itu berkaitan dengan kewajiban, maka seorang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal tentang rentetan akidah yaumul akhir, kemudian kehidupan hari akhir, maka dia dengan akan dengan mudah dengan sangat ringan, dengan penuh semangat, dia akan melakukannya semuanya itu. Contoh umpamanya berkaitan dengan kewajiban. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya aqimus salah, tegakkan salat atau dengan suara atau seruan untuk salat ke masjid hayya 'alas salah hayya 'alal falah maka orang yang hatinya telah tertanam rasa pengaguan kepada Allah sekalian sebagaimana dikatakan oleh diceritakan oleh Ibnu Mas'ud ada bapak-bapak Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi ketika beliau cerita tentang keutamaan sholat jamaah dan kewajiban sholat jamaah bagi laki-laki khususnya maka beliau cerita ada bapak-bapak yang kalau secara fisik dia sudah udur. Dia pun kalau ke masjid harus dipapa oleh dua orang. Tapi toh dia walaupun dengan cara seperti itu selalu dia datang ke masjid. Kenapa? Karena telah tertanam di dalam hatinya bagaimana kecintaan Allah kepada salah jamaah, bagaimana pahala yang disediakan Allah berkaitan salah jamaah, maka dia pun ingin meraih yang tertinggi apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Walaupun gak ada keuntungan materi bagi dia. Contoh lagi kata eh, kata Ubay bin Kaab. Ini dampak kalau kita mengenal Allah berkaitan dengan amal ibadah kita. Beliau cerita ada sahabat Nabi yang kalau cerita tentang jarak rumahnya dengan Masjid Nabawi dia paling jauh dari penduduk Madinah paling jauh rumahnya itu. Selalu dia pulang pergi jalan dan tidak pernah absen dari salat jamaah di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disarankan pun oleh temannya itu, <clears throat> kamu beli kendaraan aja, biar kalau siang bisa lebih ringan dari sengatan matahari karena di atas kendaraan. Kalau malam bisa terlindung dari dinginnya malam sehingga lebih diringankan lagi. Apa kata dia? Katanya Maya Suruni, anna mangsili fi jambil masjid. Tidak membuat saya gembira katanya Walaupun saat ini rumah saya itu di samping masjid. Ibaratnya buka pintu, keluar melangkah keluar langsung halaman masjid. Oh nggak mau saya gembira. Apa yang mendorong dia seperti itu? Uridu ayutaba li saya. Saya sangat ingin sekali seandainya langkah kakiku semenjak kepergianku dari rumah sampai ke masjid, dari masjid sampai ke rumah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi ketika mendengar ucapan si orang ini? Qad jama Allah lak. Allah telah mengumpulkan semua yang kamu inginkan tadi. Tidak akan orang sering yang itu kecuali dalam hatinya telah tertanam pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua, sekalian berkaitan dengan larangan. Berkaitan larangan. Orang itu nyonya punten kalau sudah gatok atau kecanduan sesuatu gampang gampil nopo angel untuk melepasnya itu susah apa gampil? Susah dan super susah. Kalau di antara minta nyungampunten seandainya di antara kita ini ada yang eh, gatok rokok, gatok rokok, kecanduan rokok. Itu masya Allah untuk pisah dari rokok itu susah, super susah. Tapi lain lagi ketika di dalam hatinya sudah berbicara tentang iman. Para sahabat itu orang yang sudah kecanduan khomer hampir tidak ada mereka itu kecuali khomer bahkan hiburan pertama ketika mereka bersedih sehingga mereka rata-rata ada semuanya ada peminum khomer kecuali beberapa orang sahabat yang dari awal dijaga Allah dari minum khomer Sampai ketika turun ayat salat ini larangan supaya tidak minum homer dekat-dekat salat. La wa antum sukara. Jangan kamu dekat-dekat salat padahal kamu itu mabuk. Maka mereka pun kemudian minum homernya itu ambil waktu yang jaraknya jauh antara minum homer dengan salat. Contohnya umpamanya isak ke subuh jauh. Kalau maghrib ke isak kan dekat mendem di maghrib nanti isak belum sadar bisa ngomyang-ngomyang eh, ini ambil jarak yang jauh sampai satu saat pun kemudian tetap ada orang yang kemudian mabuknya belum hilang dari waktu dia salat sampai kemudian turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijusun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun sampai pada akhir ayat berikutnya Fahal antum tahun, Apakah kalian tidak mau menjauhkan diri? Maka waktu Nabi ingin menyampaikan tentang haramnya homer, Nabi hanya cukup mengutus dengan satu orang. Tidak seperti kita ini membuat undang-undang, semua diundang rapat, kemudian debat panas, kemudian belum pakai amplopnya, belum udah nanti sudah jadi keputusan ada pengawalan undang-undang, biaya berapa biayanya, berpotong-potong pasukan dikerahkan, siaran televisi, media segala macam, oh, miliaran untuk atau bahkan triliunan untuk sebuah program satu perkara. Nabi enggak cukup mengutus satu orang keliling penduduk Madinah menyampaikan ala innal khamra qad hurimat ketahuilah bahwa khamr telah diharamkan oleh Allah taala tidak ada satupun telinga muslimin mukminin yang mendengar utusan Nabi kecuali semua langsung berhenti minum khamar sampai pak yang sedang gelasnya itu nempel di bibir. Kemudian semua stok homer yang ada di rumah-rumah semuanya dikeluarkan dan dikucurkan homernya diganggang sampai digambarkan gang Madinah itu kayak banjir homer. Maka lihat sekalian bagaimana ketundukan mereka begitu mendapatkan beban syariat untuk menjauhkan dari barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa kita bayangkan begitu pelacuran wajah mau ditutup yang jelas-jelas super haram dan merugikan oh demo yang demo nggak tanggung-tanggung germo-germo pun keluar demo nggak ada malu lagi kayak dia waruh halalnya mau ditutup sehingga perlu mereka unjuk kekuatan. Ini karena memang hati mereka masih kosong daripada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Sehingga semua beban syarat itu menjadi beban yang berat dan sulit. Orang kalau hatinya belum terisi pengaguan kepada Allah, bangunkan orang mau subuh itu bisa celaka, bisa dijejak, ya bisa-bisa malah dia kemudian kelay. Ketika orang ini tidak ada kesadaran untuk sholat subuh Tapi Masya Allah Orang yang hatinya telah tertanam keimanan Bahkan dia telah siapkan perangkat khusus Jangan sampai dia terlambat sholat subuh Karena ini keuntungan besar buat dia Kemudian sekalian lihat di antara dampak apabila iman itu nancep di hati uh, ketika seorang dia satu saat tergelincir dalam dosa. Karena seorang mukmin itu bukan berarti orang yang maksum tidak pernah salah. Tapi bedanya kalau dia itu mukmin, dia terjerumus dalam dosa, maka imannya itu menjadi api yang membara membakar dosa ini. Dia tidak akan tenang kecuali dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan dari perbuatannya tadi. Ada seorang wanita ghamidiyah, dia berzina. Wanita ini Kemudian datang kepada Nabi dalam keadaan dia bersedih dan ingin disucikan dirinya. Ya Rasulullah, tahir nih. Ya Nabi, bersihkan hatiku ya Nabi, bersihkan kami ya Nabi, bersihkan aku ya Rasulullah. Artinya tegakkan hukum rajam padaku ya Nabi. Dan dia tahu hukum rajam itu dia ditanam atau dia nanti dilempari pakai batu sampai mati. Dia tahu dan itu ngeri. Tapi wanita ini kemauan kuatnya karena dia ingin dibersihkan dari dosanya daripada nanti di akhirat jauh lebih nyeri lagi azabnya dibandingkan dengan hukuman di dunia. Nabi pun kemudian berpaling bolak-balik berpaling sampai Nabi katakan kamu pulang dulu aja sampai melahirkan. Jarak antara orang hamil dengan melahirkan rata-rata berapa? 9 bulan. Waktu sembilan bulan berlalu, ternyata api iman yang membakar dosanya itu belum redup, bahkan tetap membara kuat. Dia pun begitu melahirkan anak, dia bawa anaknya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini anak sudah aku lahirkan, ini. Sucikan kami ya, sucikan aku ya Nabi. Nabi pun sekali kemudian juga berpaling lagi. Bah, pulanglah dan susuilah anakmu. Jarak antara melahirkan sampai menyusui berapa lama sekalian? Dua tahunan. Jarak waktu yang tidak sebentar, waktu yang cukup lama. Tapi ternyata dua tahun dia menyusui api yang membakar dosanya ini, api yang membakar dosanya ini belum redup, membara kuat Sampai dia pun akhirnya datang pada Nabi lagi dengan membawa anak yang sudah disapih, sudah mandiri, bisa makan makanan sendiri. Hingga kemudian Nabi pun tegakkan hukum rajam. Kemudian ada di antara salah seorang sahabat yang melempar dengan batu sampai darahnya muncrat ke Khalid. Kemudian Khalid pun melaknat wanita ini. Kata Nabi, jangan kamu laknat. Seandainya taubatnya wanita itu dibagi kepada penduduk Madinah, maka akan rata 70 puluh Madinah akan rata menunjukkan kualitas taubatnya yang sangat besar yang sangat luar biasa sekalian ini ketika iman itu ada dalam hati seorang akan berdampak berkaitan dengan melaksanakan perintah berdampak berkaitan dengan menjauhi larangan berdampak ketika dia berbuat dosa dan dia akan begitu ringan-ringannya untuk melakukan apapun dalam rangka meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak daripada iman dan termasuk dampaknya menjadikan kualitas ibadah kualitas yang tertinggi yaitu ihsan yang telah kita sampaikan insyaallah kemarin ihsan itu tingkatan ibadah yang paling tinggi, paling bawah Islam, di atasnya iman, di atasnya legal ihsan. Kalau udah sampai tingkatan ihsan, ini kualitas yang paling tinggi, paling tinggi. Orang tingkatan Islam artinya sekedar kelihatan melakukan sebuah kewajiban. Orang munafik, bos kalian, hatinya kosong dari iman. Tapi dia ikut sholat, dia ikut juga puasa, dia ikut juga kadang-kadang haji, ikut juga kadang-kadang bahkan ikut berangkat jihad. Karena memang doairnya dia bersadar dan dia nampakkan amal-amal itu. Maka orang munafik ini dihukumi oleh Islam sebagai orang muslim. Dohirnya madralah muslim dan dimuamalai, dipergauli dengan cara-cara muslimin ketemu disalami, ia ucapkan salam, dia punya hak sebagai seorang muslim walaupun dia hatinya kosong dari iman, hatinya diserahkan kepada Allah Taala. Sampai Nabi pun walaupun orang munafik sudah sering sekali membuat ya ini ribut, kasak kusuk, membuat ya itu uh, hampir para sahabat kemudian sering kelai gara-gara orang munafik. Biang kerok, yang berusaha untuk selalu berusaha membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi tahu, tapi Nabi nggak ingin membunuh orang munafik supaya orang tidak bilang Muhammad membunuh sahabatnya. Karena orang munafik dohirnya adalah sahabat Nabi. Dohirnya adalah bersama dengan Nabi. Sehingga kalau Nabi habiskan orang munafik, maka akan terkesan Nabi membunuh kawannya. Dan ini adalah tentunya image yang buruk. Maka Nabi biarkan. Ah, orang yang baru tingkatannya melaksanakan kewajiban, tapi belum tumbuh dari kesadaran hatinya yang yang kuat, maka dia tingkatannya muslim. Maka datang orang para nabi mengatakan qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab dia datang para nabi dan mengatakan ya Rasulullah kami beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jawaban kepada nabi, "Qul sampaikan ya Rasulullah sallam qul lam tu'minu kalian belum beriman walakin qulu aslama tapi katakanlah kami telah Islam sehingga Allah bedakan antara Islam dengan iman ah, tingkatan iman itu tingkatan di atasnya di mana dia melaksanakan kewajiban-kewajiban agama itu sudah mulai tumbuh dari kesadaran hatinya karena ada rasa pengaguan kepada Allah Subhanahu wa taala ah tingkatan ihsan di atasnya lagi di mana dia melaksanakan kewajiban agama itu sudah disertai dengan kerinduan berat kerinduan berat ada rasa ini kenikmatan kelezatan di dalam amal ibadah kita pun bisa merasakan masing-masing sekalian di antara kita katakanlah contohnya salat ada kita ini yang sholat pokoknya gugurkan kewajiban. Alhamdulillah gugur kewajiban saya. Sehingga amalannya enggak terus ah, amalannya itu kadang-kadang acak-acakan atau asal-asalan. Sing penting wes sholat. Udah selesai. Sehingga merasa sudah lego, sudah menghilangkan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Ini tingkatan sebagian kita begitu diantaranya. antaranya. Tingkatan berikutnya dia memiliki semangat tersendiri untuk melaksanakan kewajiban salat. Sudah muncul kesadaran. Tingkatan berikutnya lagi, Masya Allah, ada kerinduan berat dengan salat, ada kesejukan berat dalam salat, ada kecintaan berat dalam amalan salat. Sehingga saat itu sejuk, senang, nyaman, dia betah sujudnya, rukuknya, bacanya, menikmati. Ah, ini tingkatan yang berbeda. Dan itu tingkatannya berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Maka kata Nabi, ada orang, eh, kata seorang ulama, ada dua orang yang mereka ini salat di masjid. Sama, boleh jadi masjidnya sama, gerakannya sama, waktunya sama, tapi begitu selesai salat, pahala kedua orang ini bainal masyrik wal maghrib bagikan jarak antara timur dan barat jauh sekali. Kenapa? Yang menentukan apa? Mafil qulub apa yang ada dalam hatinya seorang. Maka kata para ulama kita, al-a'malu tatafadul bima tafaduli ma fil qulub. Amal itu memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan yang ada dalam hatinya seorang. Dan apa yang dalam hati kita adalah sekalian itu adalah uh, akidah atau yang berkaitan dengan iman. Sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu asma Allah Taala kulluha husna. Semua nama Allah Subhanahu wa taala semuanya dah husna. Husna nanti dijelaskan yaitu pada posisi terbaik dan kesempurnaan yang total dan kesempurnaan yang puncak sehingga tidak ada lagi yang lebih baik dan lebih sempurna daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam pembahasan ini halaman kalau buku aslinya halaman 29 Mbak. Yang Arabnya. Kalau yang terjemahnya halaman genap 54. 54. Di antaranya Allah katakan beliau katakan begini, "Laqad imtadahallahu fil Qur'anil Karim asma'ahul 'azimah biwasfiha kulluha annaha husna." وتقرر وصفها بذلك في fil Qur'an أربعة مواضع Allah Subhanahu wa taala telah memuji dalam Al-Qur'an, memuji nama-nama Allah yang agung dengan sifat-sifatnya kulluha annaha husna. Semuanya itu berada dalam ini husna. Kebaikan. Nanti diterangkan apa itu husna. Dan dan Allah mengulang-ulang mengulang-ulang takarrara mengulang-ulang ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di empat tempat di empat tempat di mana itu diantaranya di antara ayat yang bicara tentang asmaul husna walillahil asmaul husna fad'uhu biha Wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna makanu ya'malu Dalam surat Al-A'raf ayat yang 180 Allah SWT diantaranya menyebutkan dan milik Allah al-asmaul husna. Milik Allah nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Fada'uhu biha berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang baik itu. Allah dalam ayat ini mengumumkan satu Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Kemudian yang kedua Allah memerintahkan kepada kita agar berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik tadi Asmaul Husna. Berdoa kepada Allah itu baru sekali ontan kali. Berdoa kepada Allah itu ada dua. Yang pertama dalam istilah para ulama dengan istilah doa ul masalah. Doa dalam bentuk permohonan kita. Doa masalah. Kita minta segala macam yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya bagaimana kita berdoa kepada Allah dengan asmal husna menjadikan asmal husna niku wasilah berwasilah datasakan asmal husna niku datas wasilah mengawali doa kita dengan menyebutkan nama-nama Allah yang baik nama-nama Allah yang baik bisa menyebutnya itu semua nama Allah contohnya dalam doa yang Nabi contohkan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa samaita bi nafsak au alam ahadan min khalqik au anzalta fi kitabik au istaghfarta fil ilmi ghaib indak Baru Nabi meminta apa yang diminta Ya Allah aku minta kepada dengan semua nama yang kau miliki Nama-nama yang kau namai dirimu dengannya Apa yang kau ajarkan kepada hambamu Yang tidak kau ajarkan kepada hamba hambamu yang lainnya Atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu Atau nama yang kau sembunyikan di dalam ilmu haibmu Ini totalitas dengan menyebut nama Allah secara global atau sekalian utawi dengan mendatangkan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Rahman, irhamni. Wa idzat ya Rahman, sayangilah aku. Ya Rahya, ya, ya Tawab, ya Ghaffar, ighfirli. Wa idzat yang ma Pengampun, ampunilah aku. Sehingga untuk yang ini Bapak sekalian tentunya kita kedah faham nama-nama Allah supaya doa kita nyambung atau tidak keliru masang. Ya Ya Rahman Ya Rahman urzukni Atau Ya Sajidul Iqab irhamni Waidat yang azabnya sangat pedih Sayangilah aku Ini bukan nyambung Artinya keliru pasang atau memasang ini kalimat-kalimat yang berbeda sehingga perlu memahami tiap-tiap nama Allah supaya masangkan antara yang kita minta dengan menghadirkan nama Allah itu klop itu itu ada tepat yang kedua yaitu doa dan doa ul ibadah doa dan ibadah di mana setiap nama Allah itu mengandung sifat dan sifat Allah itu menuntut kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan yang terkandung di dalam sifat tersebut atau nama tersebut. Contoh yang telah kita sering sampaikan insya Allah Umumnya Allah subhanahu wa ta'ala Itu dat yang maha rahman Artinya pemilik rahmat yang luas dan Allah mencintai kepada hamba Allah yang penyayang. Maka ibadah kita apa? bos sekalian. Ibadah kita apa? Ibadah kita adalah diantaranya karena Allah rahmatnya luas, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Wahai hambaku kata Allah dengan lembutnya Allah memanggil Wahai hambaku yang bergelimang dalam dosa dan maksiat jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala Syaitan terkadang sekalian bisikannya kamu itu sudah jelek, kamu itu tukang mendem, kamu itu tukang zina, kamu itu tukang membunuh orang. Kamu kalau kalau kalau, kalau kamu tobat tidak akan mungkin diterima. Dosa kamu sudah terlalu banyak. Allah sudah bosan dengan kamu. Syaitan bisikannya begitu supaya manusia nggak bertobat karena kalau manusia taubat berarti tangisan bagi syaitan semua dosanya akan dihapuskan oleh Allah Taala. Tapi Allah menginginkan hamba sebelum pintu taubat ditutup jegrek, silah keluar hambaku bertobat kepadaku. Aku buka kedua tanganku di waktu siang untuk menerima taubat hambaku yang berdosa di waktu malam. Aku buka kedua tanganku di waktu malam untuk menerima taubat hambaku yang berdosa di waktu siang. Allah tidak pernah bosan untuk menerima taubatnya hamba walaupun dia berdosa lalu tobat, berdosa lagi, lalu tobat, dosa lagi, tobat lagi. Allah tidak akan pernah bosan menerima taubatnya hamba selama dia belum tertutup pintu tobat yaitu waktu nyawa yughorghir nyawa tinggal tersek atau telah munculnya matahari dari barat ini apa yang Allah sampaikan sehingga seorang hamba yang tahu nama Allah Ar-Rahman dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala demikian juga dia akan menjadi hamba yang penyayang yang memiliki rasa sayang yang tinggi kepada para makhluk Allah bahkan kepada binatang sekalipun dia akan sayang karena Allah yaitu suka kepada hamba Allah yang penyayang. Ini diantaranya ketika yang, yang dimaksud dengan berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna doa dalam bentuk ibadah sehingga ada doa itu doa permintaan dengan kita menghadirkan nama-nama Allah sebelum kita meminta yang kedua kita mewujudkan amalan yang yang berkaitan dengan kandungan asmaul husna Wadarul ladina dan biarkan orang-orang yang mereka itu menyimpang dari nama-nama Allah termasuk yang menyimpang dari nama-nama Allah sekalian orang-orang musyrik menyimpang dari nama Allah karena mereka mengingkari Allah atau menduakan Allah sehingga mereka beribadah kepada selain Allah sehingga menamai berhala-berhala mereka bahkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk penyimpangan Termasuk penyimpangan orang yang mulhid, orang yang mereka ingkar total, kafir total dengan Allah atau terhadap Allah Taala. Termasuk orang-orang yang nanti kita pelajari ke belakang yaitu suka merubah-rubah nama Allah, menolak nama dan sifat Allah dan seterusnya. Ini termasuk diantara yaitu penyimpang-penyimpang eh, dari nama Allah yang nanti pelajarannya insya Allah bertahap ini pada bab-bab berikutnya. Saya makan wiyak malun pasti akan kami balas apa yang mereka lakukan itu. Kemudian di antara ayat yang ada kandungan asmal Husna yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-11, eh, 110. Surat Al-Isra 110 yang Allah mengatakan Qul Allah id'u rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan ya Muhammad SAW Serulah Allah Atau serulah Ar-Rahman Mana saja dari apa yang kamu seru Tentang nama-nama Allah Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik Ayat ini Bapak sekalian Orang musyrik selama ini dia tahunya Muhammad itu menyerukan ibadah kepada Tuhan yang satu, kepada sembah yang satu. Sehingga Nabi mengingkari kesyirikannya orang-orang musyrik. Satu saat orang musyrik dengar Nabi menyebut Ya Rahman, Ya Rahim. Eh, Muhammad katanya mengajak tauhid, menyembah kepada Tuhan yang satu. Kok yang disuruh Muhammad akeh? Ya Rahman, Ya Rahim. Wa Rahman, Ya Rahim. Kok loro? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti Muhammad musyrik. Maka Allah turunkan ayat ini. Nama Allah yang mana saja itu adalah nama Allah. Allah punya nama-nama yang banyak. Punya nama, punya asmal husna. Nama Allah yang indah yang banyak. Ada Allah, ada Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Muhaimin, al azizul jabbar Al-Mutakabir. Terus sampai Allah terangkan yang banyak. Nama mana yang kamu sebut itu Allah Ta'ala. Zat yang satu, zat Allah yang satu memiliki sekian banyak nama. Sehingga manapun nama Allah yang kamu seru, Allah itu memiliki asmaul husna. Silahkan panggil Allah dengan nama-nama tersebut. Bukan menunjukkan Allah dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Tapi Allah satu memiliki banyak nama. Kemudian dalam surat Toha ayat 8 diantaranya Allah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia Allah. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan Allah bahwa seandainya di tengah-tengah kehidupan kita ini banyak sesembahan yang disembah selain Allah. Ada jin disembah, kayak ceritanya Nyai Rokidul. Kemudian ada lagi kebo atau hewan disembah, kayak kerbau disembah, sapi disembah, ada lagi raja disembah, ada lagi pohon disembah, ada lagi kuburan disembah, ada lagi jimat-jimat disembah, dan banyak yang yang disembah manusia. Bahkan ada nabi disembah, malaikat disembah, orang soleh disembah. Seandainya manusia ternyata banyak memiliki sembahan yang ada, Allahu la ilaha ketahuilah hanya Allah yang ah, yang sesembahan yang hak yang tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah taala. Kenapa Allah Subhanahu taala sembahan yang hak? Karena Allah adalah lahul asmaul husna, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Yang layak disembah itu Bapak sekalian Yang memiliki rububiyah Dan yang memiliki kesempurnaan sifat Yang tidak memiliki rububiyah Rububiyah itu yang mencipta, menghidupkan, mematikan Memberikan rezeki, mengurus segalanya Itu rububiyah Sifat-sifat ketuhanan yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti ini dan tidak memiliki kesempurnaan sifat itu tidak layak disembah. Yang layak disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Milayu ngapunten, setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyembah dirinya, selalu Allah memberikan alasan Kenapa alasannya? Apa alasannya? Kok kalian wajib hanya menyembah Allah? Ya ayuhan nasu'budu rabbakum Wai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian ولا تجعلوا لله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون maka jangan kamu jadikan bagi Allah sekutu sedangkan kalian tahu sembahlah Allah jangan buat sekutu ini tauhid jadikan Allah satu-satunya yang disembah jangan sertakan yang lainnya ini tuntutan tauhid. Alasannya apa? Kok Allah meminta supaya hanya Allah yang disembah tanpa menyertakan yang lainnya? Alladzi khalaqakum waladina min qablikum. Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja minas rizqalakum. Karena Allah yang telah menjadikan langit, ah, bumi sebagai hamparan, lalu sebagai atap. Allah yang menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan pertumbuhan untuk rezeki bagi kalian. Ini semuanya hanya perbuatan Allah Maka Allah tegaskan Sembahlah Allah Jangan sekutukan yang lainnya Karena tidak ada yang berbuat seperti ini Kecuali hanya Allah saja Ini yang pertama Yang kedua Allah Subhanahu wa taala sering membantah orang yang membatalkan sesembahan selain Allah itu dengan alasan mereka itu nggak punya rububiyah dan nggak punya kesempurnaan sifat. Contoh, ayusrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Wahai hamba Allah, apa kalian akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan Bahkan mereka itu diciptakan mereka itu nggak mencipta alias mereka itu bukan tidak memiliki rububiyah Mereka bukan sang pencipta Mereka itu bahkan makhluk Kok kamu sembah? Kemudian Allah katakan lagi Hal tak lamulau samian Apa memangnya kamu melihat ada yang setara dengan Allah Ta'ala? Ternyata nggak ada yang semisal setara dengan Allah Ta'ala. Kok kamu jadikan sebagai sesembahan bersama dengan Allah Ta'ala? Ini kenapa Allah katakan Allah la ilaha illahwa. Allah lah sesembahan yang tidak ada sembahan lain kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya maksudnya. Artinya seandainya ada sembah sembahan lain itu sesembahan yang palsu, sesembahan yang tidak sebenarnya. Kenapa Allah sembah yang hak? Laul asmaul husna. Allah itu pemilik sifat yang sempurna. Allah itu pemilik nama yang paling indah dan Allah pemilik sifat yang sempurna. Yang memiliki sifat yang sempurna itu yang layak disembah. Maka ketika Allah menceritakan tentang kalau ada orang menyembah yaitu Isa, kata Allah Taala, Isa itu pertama Nabi Allah menyerukan kepada beribadahnya kepada Allah. Lalu nah Allah katakan ini keduanya yakulani ta'am. Isa dan ibunya kata Allah keduanya itu makan makanan. Habis menyebutkan tentang ketuhanan, ini batilnya disembahnya Isa, dan ibunya pun juga tidak pernah tidak pernah ini memerintahkan menyembah dirinya juga bahkan Maryam adalah wa ummu siddiqah Maryam ibu wanita yang suci lalu Allah katakan keduanya itu ta'amu oh, makan makanan yakulani ta'am apa oh, kira-kira hubungannya Pak antara menyebutkan ya ini sifat ketuanan sebelumnya pembahasan ketuanan kemudian menyebutkan Isa dan ibunya itu makan makanan lawang disembah kok makan makanan orang makan makanan itu nyun ngapunten pasti nanti akan mengeluarkan kotoran masuk Tuhan mengeluarkan kotoran ini adalah bantahan Allah Artinya makhluk yang mereka ini nggak sempurna, butuh kepada makanan, butuh kepada yang lain-lainnya, kok disembah, nggak layak. Yang layak disembah hanyalah Allah yang memiliki yaitu kesempurnaan sifat. Kemudian ayat yang dibawakan berikutnya yang keempat, wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-khaliqul bari' al-khaliq Allah yang sang pencipta sang pencipta yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada sama sekali itu hal pencipta kalau kita ini bukan pencipta walaupun dikatakan oh ciptaan fulan tapi bukan pencipta sesungguhnya kreasi fulan kita menciptakan umpamanya pencipta pesawat terbang pesawat terbang ini bahan-bahannya itu sudah ada atau diadakan sendiri sebelumnya tidak ada sama sekali. Sudah ada semuanya, tinggal ngolah-ngolah, ngolah-ngolah, ngolah. Kemudian ya ini jadilah pesawat itu pun juga sudah dilihatkan Allah tuh ada burung bisa terbang. Bagaimana uh, lihatlah burung itu. Lalu manusia membuat kreasi bisa membuat pesawat sampai bisa terbang bisa kapal selam, ada kapal-kapal, lihat ini ikan-ikan yang menyelam di lautan. Dan semua bahannya sudah ada. Manusia Allah berikan akal untuk mengolah apa yang telah Allah sediakan semuanya. Tapi kalau Allah sang pencipta langit itu artinya sebelumnya tidak ada langit sama sekali bahan-bahannya nggak ada sama sekali lalu Allah mengadakan gres itu namanya Allah al-Khalik ini sang pencipta Al-Bari'ul Musawwir Allah yang mengadakan Al-Bari' dan Musawwir yang membentuk sehingga membentuk rupa manusia, rupa binatang, rupa-rupa yang ada semuanya. Allah Al-Musawwir, yaitu yang membentuk manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Lahul Asmaul Husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, yang terkandung dalamnya sifat-sifat Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi bertasbih mensucikan Allah semua makhluk yang di langit semua yang di bumi tasbih bahas kalian mensucikan Allah itu Allah mensucikan dari semua kekurangan tasbih dan tahmid ini dua kalimat yang Nabi katakan kalimatani khafifatani fakilatani fakilatani filisan wa wa fakilatani fil habibatani ila rahman napa dulu subhanallah azim subhanallah wa bihamdi dua kalimat yang khafifatani filisan ringan di lisan fakilatani fil tapi berat di timbangan Habibatan ila Rahman dan itu dua kalimat yang sangat dicintai Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah azim. Subhanallah bihamdi. Subhanallah tasbih dan tahmid digabungkan oleh Nabi ini adalah kesempurnaan total. Tasbih itu menghilangkan semua cacat yang kecil apalagi yang besar sehingga betul-betul bersih dari cacat bersih dari cacat ibaratnya stainless steel stainless atau katakanlah kaca tidak ada kotoran setitik pun bersih total bersih total, kinclong total, sehingga nggak ada titik hitamnya walaupun sekecil jarum nggak ada. Itu tasbih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika membersihkan ayat dari dirinya, yang Allah bersihkan itu satu sifat yang berlawanan, kedua sifat yang akan mengurangi kesempurnaan. Contoh Allah adalah zat yang maha hidup. Lawannya hidup, namanya mati. Allah terangkan dan diterangkan ini al hayyul ladzi la Allah dat yang menghidup yang tidak pernah mengalami kematian. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq waktu pidato di hadapan para sahabat yang sedang digoncang dengan kewafatnya Nabi yang mulia SAW Waktu itu Umar pun dalam keadaan betul-betul gelap juga Sampai Umar hunuskan pedangnya Dan Umar ancam Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat Akan aku potong kakinya Oh semuanya gelap dengan meninggalnya Nabi Datang Abu Bakar As-Siddiq memastikan wajah Nabi, dia buka ikan kafan Nabi, memastikan wafatnya beliau, beliau cium keningnya Nabi, lalu Abu Bakar keluar menemui manusia dan mulai pidato. Ayuhan mangkana ya kana Muhammadan faina Muhammadan qad wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, Allah zat yang hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian. Lalu Abu Bakar sempurnakan baca ayat, innaka mayitul wa innahu mayitun ya Muhammad engkau akan mati sebagaimana manusia lain juga mereka akan mati wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tidak lain Muhammad itu hanya seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul yang sebelumnya ada rasul eh, Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa dan yang lain-lainnya telah berlalu pula telah mati mereka juga kecuali Isa yang diangkat Allah Allah akan turunkan kelak di akhir zaman apakah Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum? Apakah seandainya Muhammad itu mati atau terbunuh, kalian wahai mukminin akan kembali murtad? Begitu ayat dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan ayat ini baru turun kepada mereka. Padahal sudah mereka hafalkan di kepala-kepala mereka. Tapi kalutnya suasana seakan ayat ini hilang dari kepala mereka. Umar pun begitu dengar ayat ini langsung lemes. Akhirnya Umar pun jatuh nggak kuat menahan badannya. Allah al-hayyu Allah la Allah hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Wal jin wal insu yamutun kata Nabi. Sedangkan jin dan manusia mengalami kematian. Kemudian Allah tidak hanya menafikan dari tidak ada meniadakan dari mati, tapi Allah juga menghilangkan meniadakan sifat yang akan mengurangi kesempurnaannya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah zat yang hidup yang menegakkan segala urusannya, urusan pribadi dan urusan makhluknya yang Allah tidak terserang kantuk apalagi tidur. Nek sifat ngantuk dan tidur nisbatnya kepada manusia niku malah kesempurnaan. Sebab nek boten sakit tilem, boten sakit boten ngantuk, boten sakit tilem niku malah mengke betul tengsar cito, berarti sakit, dia ada kelainan. Tapi kalau sifat itu nisbatnya kepada Allah ini kekurangan. Allah betul-betul di, dibersihkan dari sifat kekurangan. Itu tasbih. Itu betul-betul total membersihkan Allah dari segala kekurangan. Milanya ngapunten, orang ada yang tidak faham Bahkan seringnya dosen agama tapi dari filsafat yang suka nanya-nanya kepada mahasiswa. Allah kan maha kan? Ya katanya. Allah kira-kira kuasa nggak membuat batu yang gede terus nggak kuasa untuk ngangkat? Ini biasanya dalam filsafat ketika ngajarkan para mahasiswa tanya pertanyaan itu. Kalau ini pertanyaan, bos kalian, kalau dijawab ya salah, dijawab apapun salah. Allah kuasa nggak? Kuasa. Ya salah. Oh, Allah kuasa buat batu gede sampai nggak kuat mengangkatnya. Dijawab nggak kuasa, salah. Ini yang salah itu pertanyaannya memang. Pertanyaan yang salah. Karena pertanyaan berangkat dari dia tidak memahami Allah yang bersih dari semua cacat dan aib ada pertanyaan-pertanyaan yang salah yang tidak perlu dijawab sehingga tidak semua pertanyaan dijawab dilihat pertanyaan-pertanyaan orang bodoh pertanyaan yang benar atau pertanyaan yang salah yang salah bukan sekedar jawaban pak yang salah juga pertanyaan bisa salah sehingga tidak perlu untuk dijawab kemudian alhamdulillah subhanallah wa bihamdi Subhanallah bihamdi alhamdu Alhamdu itu mencakup semua pujian Ujung-ujungnya muaranya itu kembalinya kepada Allah ada yang tertegun gumun, uh, masya Allah, widah sekali, widah sekali. Pertanyaan berikutnya itu yang membuat keindahan itu siapa? Kembalinya pasti kepada Allah Taala. Ada ibu-ibu yang sangat penyayang kepada anak luar biasa sayangnya pada anak. Semua dibuat tertegun dan sangat heran. Pertanyaannya siapa yang menanamkan perasaan sayang pada sang ibu ini? Tentu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Ada orang IQ-nya sangat tinggi, 200 sekian Oh sampai luar biasa jeniusnya Orang semuanya terheran-heran Pertanyaannya siapa yang meletakkan ini otak dia sampai dia jenius punya IQ yang sekian tersebut? Tentu kembalinya kepada Allah Ta'ala Sehingga semua pujian itu kembalinya kepada Allah Ta'ala Unsurnya Sambun Sambun Sambun kan? Okay. Sambun tanduin Bapak sekalian Hukum ini manfaat Apa yang kita sampaikan dan insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maturun sangat ngapunten langgaipun tan meriki sebab panitia pancen nyedaki niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 7755331193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 933488887 0852 Yuk dukung kami Radio Muslim.